Bagaimana hukum makra dalam Islam? Uh, ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bab ini. Jumhur ulama fuqaha berpendapat boleh. Boleh. Persyaratannya adalah tidak boleh memaklari orang desa, orang dusun yang nggak tahu harga. Hanya itu. Mereka berhujah dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, La yabi'u hadirun libad. La yabi' hadir libad. Orang hadir, orang kota tidak boleh menjualkan barang orang yang dibadui sana. Disebutkan dalam ah, dalam ah, riwayat diterangkan dalam asar ay yakunu simsara. Jadi maklarnya dia. Jadi kata jumhur ulama yang dilarang hanya ini. Orang kota memaklari orang desa yang nggak tahu harga. Berlaku padanya memaklari semua orang yang tahu harga, nggak tahu harga pasar, karena khawatir ada unsur penipuan di dalamnya. Tapi kalau dibalik, orang kota dengan orang kota, orang dusun jadi maklarnya orang eh, kota atau sama-sama tahu harga, maka diperbolehkan. Dan itu yang rajih barakallahu Dengan ketentuan harus jelas ini maklarnya siapa? Simsarnya pembeli ataukah penjual ataukah dua-duanya? Harus ada kejelasan. Tidak ujuk-ujuk ada, ada orang jual beli langsung malak. Hei, mana? Untuk saya 5%. Kamu ini siapa? Makelar. Makelar sopo. Loh, saya kan jadi makelar. Ya kamu makanya siapa gitu Apakah sang penjual nunjuk kamu sebagai makelar? Apakah pembeli juga demikian? Harus jelas. Terkait dengan uh, dengan makelar ada kesepakatan tergantung antum dengan dia. Jadi antum kasih dia fee komisi jadi harga dari antum nanti dapat komisi sekian atau kamu kasih diri kebebasan harga dari saya sekian kamu cari untung sendiri diperbolehkan barakatikum ini semuanya yang tidak boleh memaklari seseorang tidak tahu harga pasar sama sekali karena khawatir ada unsur penipuan di dalamnya barakatikum Nah ini eh, sekarang ini dimasukkan dalam pembahasan jual jasa. Pak Evan? jual jasa. Maka diperjelas akadnya. Kalau ada jual jasa, makronya kamu, maka boleh. E, di antara keuntungannya e, terkait dengan akad bebas, dengan kamu boleh, dengan dia juga boleh. Pengiriman barang bebas. Kamu yang ngirim ke konsumen boleh, dia yang kirim juga boleh. Karena makelar sama dengan kamu. Nah, di dunia online ini banyak jual jasa. Oh ya, Bukalapak, media la, la, la, la Zada segala macamnya. atau cek dulu. Kalau mereka adalah para makelar dan itu menggunakan dia sebagai jasa uh, bagi antum, labas. terus kemudian dia uh, pemain tersendiri, maka harus dibahas sendiri sesuai dengan keadaan yang ada para Allah taala alam bisawab.